Mitra bisnis ada sebuah cerita menarik dari negeri Sakura. Katanya di zaman yang sangat lalu itu ada kakak beradik di sana ya. Sang adik ini bijaksana sekali ya dan suatu saat dia pergi ke sebuah hutan dan bertemu dengan seorang kakek yang sangat sakti. Dan kakek ini tanya, kamu mau apa sih anakku? Karena anak ini baik ya. Lalu dibilangin, oke okay, kalau kamu menginginkan sesuatu, bawalah makanan ini, berikan kue ini kepada kurcaci di ujung hutan sebelah sana. Dan kamu tidak boleh mau apapun, tapi mintalah sebuah lesung. Dan sang anak ini pergi ke sana memberikan makan pada kurcaci-kurcaci dan ditawari apapun dia tidak mau, cuma minta sebuah lesung. Akhirnya diberilah sebuah lesung. Dan inilah sebuah lesung ajaib. Kalau ditumbuk, duk duk duk duk duk, lalu sang adik minta sesuatu ya, minta beras, minta nasi, minta keluar semua itu ya, bahkan minta emas, eh, minta apa saja. Dia minta apa saja keluar ya. Sehingga sebentar saja saat dia sudah kaya raya. Ketika dia sudah kaya raya, dia mengundang seluruh orang di desanya, keluarganya untuk makan-makan dan berpesta di rumahnya. Kakaknya yang ternyata sangat iri mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan adiknya kok bisa kaya mendadak. Setelah tahu ada lesung, maka sang kakak ini malam hari mencuri lesung sang adik dan dibawa lari pergi karena ingin menghindari sang adik jauh-jauh, maka dia pergilah dengan kapal mau menyeberang lautan. Dan saat di lautan, dia itu membawa makanan, membawa barang. Ya, ketika dia makan, dia merasa tidak enak karena makanannya ini tidak asin sama sekali. Jadi tidak ada sayurnya, tidak ada lauknya, cuma nasi aja. Tidak enak sehingga akhirnya dia ingat, wah aku kan punya lesung gitu ya. Jadi dia mengeduk lesungnya, lesung lesung aku minta garam pertama kali nggak keluar. Dia keduk lagi, aku minta garam, nggak keluar lagi. Dia keduk keras, aku minta garam, aku minta garam, aku minta garam. Maka keluarlah garamnya dalam jumlah yang sangat besar, keluar terus, keluar terus terus dan dia tidak bisa menyetopnya ya sehingga akhirnya kapal itu tenggelam dan garam yang keluar dari lesung itu tidak pernah berhenti. Konon kata orang, lautan sebelum zaman itu adalah air tawar, tetapi karena sang kakak minta garam dan di lesung itu keluar garam ajaib yang tidak pernah berhenti, maka lautan sudah menjadi asin. Tentu ini hanya sebuah cerita dongeng saja. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.